نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amir mursalin Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketaatan, kemudian segala urusan dunia dan akhirat untuk sahabat semua Dimanapun Anda berada Baik sahabatku yang dimuliakan Allah uh, alhamdulillah pada kesempatan 20, uh, 40, Syaban ya 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2014 Masehi. Alhamdulillah kami uh, saya Umi Fairuz kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Umi dan Buya dan ini kita akan belajar selama satu jam setengah ya sahabat ya tentang berbagai permasalahan tentang hal-hal yang akan menjadikan kita semakin mengerti dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar kita punya bekal yang cukup ya agar kita bisa mempersiapkan bekal dari saat ini agar kita nanti bisa punya bekal yang cukup ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Amin baik sahabat yang dimuliakan Allah kita masih berada di silsilahnya eh, tentang hari akhir ya sahabat ya dan pada pertemuan pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal yang berkaitan dengan hari akhir, apa saja yang harus uh, kita artinya kita benar-benar harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan ada balasannya, akan ada hisabnya di akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan terakhir eh, kita Bia sudah memberikan beberapa gambaran ya tentang beberapa hal yang akan terjadi di penghisaban atau apa yang akan dipertanyakan di hari penghisaban nanti ya sahabat ya. Dan subhanallah bukan jawaban yang harus kita siapkan untuk saat ini akan tetapi amal-amal kita ya yang akan akan akan menjawab itu semua dengan sendirinya jadi kalaupun kita bisa mengatur jawaban untuk saat ini belum tentu kita akan bisa menjawabnya di kemudian hari ya sahabat ya jadi bukan jawaban yang kita persiapkan tapi kita persiapkan semakin memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah ya banyak memohon ampun kepada Allah karena setiap saat tentunya ada sekali ada banyak dosa-dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja lalu terus kita sambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam karena hati yang punya hatinya cinta kepada Rasulullah insya Allah adalah hati yang akan diselamatkan yang tidak akan uh, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uh, pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar tentang uh, siapa yang akan menjadi saksi-saksi kelak di hari kiamat ya apa-apa saja akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari kiamat dan insya Allah nanti Bu akan menjelaskan secara panjang lebar akan tapi sebelum itu Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir di studio bersama Umi. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya sehat. Alhamdulillah sehat. Berkat doa Umi para pendengar semuanya dimanapun anda berada dimanapun berada semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir amin, batin, amin, amin, kerinduan amin. untuk melakukan ketaatan, amin, rasa amin, takut amin, amin, amin, untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Uh, dan ini kita akan masih berada di silsilah hari akhir Bu ya dan kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita sampai nanti sampai tuntas ya sahabat ya. Sampai nanti ya nggak tahu akhirnya mana ini. Yang jelas nanti insya Allah akan dijelaskan secara komplit oleh Bu ya pada pertemuan-pertemuan kita ini. Baik sahabat kami muliakan Allah, sebelumnya Umi akan menyapa dulu dulu radio-radio sudah ikut merilai acara ini ya. Kami akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada radioku 104,8 FM Kuningan, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Wadi 88,0 FM Sukabumi, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,8 FM Karimun Kepulauan Riau, radio streaming Alif Lampung, radio Madinah Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, radio Panua 103,8 FM Pahua Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Terima kasih karena Anda telah ikut-ikut uh, telah ikut menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan segala kemudahan di dunia dan di akhirat. Baik sahabat yang muliakan Allah, nanti juga dalam pembahasan kita dalam pembelajaran kita kali ini kami juga akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya di empat media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di media melalui via telepon di 0231336738 atau Anda juga bisa menggunakan via SMS di eh, uh, 081321461079 atau Anda bisa menggunakan Yahoo Messenger radioku dan eh, atau FB radioku sahabat ya. Baik, kami tunggu bergabungnya Anda bersama kami dan sebelum ini kita eh, dan sebelum saat ini kita akan mendengarkan penjelasan Buya lebih dulu tentang hal yang akan kita pelajari kali ini dan tema kita adalah yang siapa saja atau apa saja yang akan menjadi saksi bagi kita kelak di penghisaban ya di hari kiamat nanti baik. Dipersilakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Nanti ada mahkamah akhirat. Mahkamah akhirat. Artinya, kalau kita gambarkan mahkamah di Indonesia, maka nanti ada yang menyaksikan, yeah. menjadi saksi-saksi di saat kita di diadili. Faslul qada oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Dan tidak ada kezaliman di situ. Dan tidak ada yang bisa lari dari apa yang pernah mereka lakukan dahulu waktu di dunia. Iya, iya. Maka itu ada namanya saksi-saksi syuhud. Ada syuhud saksi-saksi di mahkamah hari kiamat. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Wa asyraqatil ardu binur rabbiha wa wadi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina wa syuhada' Setelah mendapatkan kitab, lalu mereka dibawa ke pengadilan hmm. mahkamah akhirat, maka didatangkan dengan para saksi-saksi. Kemudian pertama kali yang akan memberikan kesaksian itu adalah Allah. Subhanallah. Subhanahu wa taala. Allahu syahidun ala Mata malun Allah menyaksikan akan apapun yang kita kerjakan. Akan tetapi ternyata Allah dan inilah ini hukuman di atas hukuman. Setelah itu seorang hamba akan terhinakan dengan saksi yang lainnya. Semakin banyak saksi itu bagaimana keadaan? Semakin terjepit orang, tidak akan mampu mengelak ya. ya Sehingga kalau hanya saksi satu beda dengan saksi dua. Dan ternyata saksi yang kedua adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala nas'alanna alladhina ursila Wala nas'alanna Allah akan bertanya kepada nabi-nabi yang telah diutus kepada mereka. Apakah mereka sudah menyampaikan kebenaran? Dan para nabi tersebut mengatakan, kami telah menyampaikan kebenaran. Dan si fulan ini mau mendengar, si fulan tidak mau mendengar. Para nabi-nabi. Nabi memberikan kesaksian. Dan sungguh di saat seperti itu saat yang luar biasa ya. Seorang hamba itu tidak pikiran macam-macam. Pikirannya segera lolos daripada mahkamah. Ya. Bayangkan kalau kita kalau ada orang yang punya permasalahan harus dibawa ke mahkamah dunia saja bagaimana? Kepikiran, masya Allah. Belum lagi lah nih kalau ketahuan orang ya, biarpun seandainya terbukti tidak salah pun ternyata menjadi malu kalau di mahkamah dunia, ya, ya kan? Ya. Dan di mahkamah akhirat tidak ada yang salah. Dan setelah itu dipermalukan. Rusuil, rusuil. Tidak ada kesalahan di dalam ya, prosesnya. kalau ya. sudah nanti akan dibuka di depan manusia. Ini loh si fulan begini, begini, begini. Akan terhinakan. Ini belum masuk neraka ini. Subhanallah. Allah. Hmm. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kepada umat beliau. Dan setelah Nabi Muhammad SAW, siapa lagi? malaikat-malaikat Allah. Bayangkan malaikat wala ta'lamuna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Di sini maksudnya adalah malaikat. Wala ta'maluna min amalin, maaf, wala ta'maluna min amalin hmm. illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada amal yang kau lakukan kecuali ada saksi-saksi yang menyaksikan dan itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah menjelaskan Allah memberi kabar bahasanya si fulan melakukan kejahatan ini ini ini ini Dikukur lagi malaikat Nabi Muhammad mengatakan iya aku sudah menyampaikan kebenaran ini tapi dia tidak mau kemudian malaikat pun mengatakan seperti itu kemudian apa seseorang itu pengen ngelak masih masih pengen berlari dari itu semuanya karena pengennya bebas tapi ketahuilah hari itu tidak ada orang yang bisa berdusta ternyata apa diri mereka sendiri menjadi saksi untuk mereka sendiri. Wasyahidu ala angfusim annahum kadu kafirin. Mereka menjadi saksi untuk diri mereka sendiri. Masya Allah. Mereka bersaksi jadi untuk diri mereka sendiri. Dan juga ada lagi yang menjadi saksi dari bumi yang pernah diinjakkannya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, ya tanah yang diinjakkan, tempat yang ia gunakan untuk melakukan kehinaan, kemaksiatan. Ya Umar idin tuhaditsu akbar. Jadi kalau ayat azul jilatil ardu zilzalaha wa akhratil ardu atqala. wa qala al-insanu yauma idin tuhaditsu akhbaraha. Maka hari itu bumi yang pernah digunakan untuk memijakkan kakinya itu akan bersaksi Aku dulu pernah digunakan untuk begini, begini, begini. Aku digunakan untuk maksiat Allah. Kemudian lebih dari itu, rinciannya apa? Syahadatu a'dha'il abdi tak tubuh seorang hamba akan berbicara. Lihat. Di dalam dunia mahkamah, saksi bebas untuk berbicara sesuai yang disaksikan kan begitu. ya. Di sini juga demikian. Bahkan yang namanya mulut orang tersebut ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah. Hari itu mulut nggak bisa ngomong seorang hamba di situ sudah. Tidak bisa ditutup mulut ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomong nggak bisa, berhujah nggak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Loh, Tak tanya tangan yang ngomong aku digunakan untuk melakukan haram ini. Aku, oh, masya. satu arjuluhum dan kakinya pun berkata demikian. Ibaganu pun menceritakan apa yang mereka lakukan dahulu. Allah. Nah ini yang harus jadi bahan renung bagi kita semuanya. Artinya apa? Tidak ada yang luput nanti di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang luput apa yang kita lakukan hari ini, kemarin, sendirian, dan di depan orang banyak. Termasuk ngiri yang ada di dalam hati kita, dengki yang ada di dalam kita. Karena itu penyakit-penyakit hati yang merusak. Kesombongan dan seterusnya. Ya. Itu semua akan tampak nanti di mahkamah akhirat nanti. Dan akan disampaikan. Allah yang melihat ada yang apa ada di batin kita. Dan anggota tubuh kita pun bersaksi itu semuanya, masya Allah. Tidak bisa lari dari dari pengadilan akhirat nanti. Kemudian setelah dari anggota tubuhnya itu menjadi saksi-saksi, semua makhluk-makhluk yang pernah bersapaan dengan dirinya, maksudnya bersapaan itu yang pernah bertemu dengannya, itu pun akan menjadi saksi. Kendaraan yang kita duduki. Pulpen yang kita gunakan untuk menulis HP itu. Ha. HP akan menjadi saksi nanti. Semua yang akan yang dimiliki oleh seorang hamba yang pernah berurusan dengan seorang hamba dari benda-benda mati ini semua pun akhirnya menjadi saksi. Padahal di dunia tidak bisa menjadi saksi. batu batu nggak akan bisa menjadi saksi. Ranjang tidak bisa menjadi saksi, kasur tidak bisa menjadi saksi di dunia nggak bisa. Akan tapi ketahuilah nanti di akhirat semuanya akan menyaksikannya. Dan di saat seperti itu seorang hamba tidak bisa ngomong apa-apa. Dan ketahuilah dengan begini Allah menampakkan kepada hambanya bahasanya itulah keadilan yang sesungguhnya. Pengadilan, pengadilan yang sesungguhnya. Mahkamah akhirat. <coughs> tidak ada yang terdolimi. Sedikit pun tidak ada terdolimi. Iya, iya. Baru setelah itu akan dihantarkan lagi kepada berikutnya. Amalnya ditimbang. Lihat banyaknya proses di situ. Allah. Banyaknya proses menuju akhirat nanti. Nah, makanya yuk kita meringankan timbangan kita. <coughs> kita memperbanyak saksi-saksi yang baik dan seterusnya. Seperti yang kita ringankan beban kita di saat kita kita agar kita menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan seterusnya. Ya. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita ikuti patuh dengan Nabi Shallallahu Wasallam agar kita menjadi golongan yang masuk surga tanpa hisab. Lihat ya. mahkamah akhiratnya pun ternyata semuanya indah. Matanya bersaksi, aku digunakan untuk memandang orang tua dengan penuh kasih sayang. Aku digunakan mata, aku ini digunakan untuk baca Al-Quran. Masya Allah, lihat telinga pun berkata, aku digunakan untuk mendengar Al-Quran, dengar eh, sanjungan-sanjungan uh, kepada kekasih Nabi Muhammad dan seterusnya. Dan kendaraannya pun begitu dan seterusnya. Maka ini yang harus selalu kita hadirkan dan kita hadirkan. Saat ini Anda memegang apa? Anda naik apa sekarang? Anda di kendaraan, naik mobil, naik motor? Atau Anda lagi duduk di rumah, di sebuah kursi? Siapa yang duduk di kursi ini? Dan apa yang pernah kita lakukan di kursi ini? rekan ranjang kita, dan seterusnya semuanya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Dan di saat seperti itu, seorang hamba yang hina, terhina betul dan terhina dengan terhina. Baik, baik. Dan bahkan nanti akan Allah menghabarkan setelah itu Firuusul Ashhad di depan makhluk di depan manusia semuanya bahasanya. Ini hamba fulan telah melakukan begini, begini, begini, begini. Tidak tertutup. Ya, ya. Jangan sampai kita nanti dikagetkan dengan itu semuanya di dunia kayaknya ahli surga kan tapi nanti akan dibongkar dibuka di depan manusia bahwasanya si fulan adalah munafik si fulan munafik si fulan munafik naudzubillah semoga Allah menjaga hati kita semoga Allah menyelamatkan kita semua dan semoga apa yang diberikan Allah kepada kita bisa menjadi saksi-saksi kebaikan sehingga kita akan mulia padang mahsyar, kita Amin. mulia di saat ditimbangan, Amin. kita mulia di saat kita dihisab, kita mulia di saat di mahkamah akhirat nanti hingga kita mulia di siratul mustaqim berlisan meluncur secepat kilat karena kita hingga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya, suatu perkara yang sangat mengerikan sekali Bu ya. Dan yang ingin Umi tanyakan sedikit Bu ya, eh, berkaitan dengan tadi yang Bu ya sampaikan. Tadi Bu ya, katakan bahwa saksi yang pertama kali akan menjadi saksi kita kalau di akhirat adalah Allah Bu ya. Jadi ketika Allah sudah menjadi saksi saksi dan Allah melihat semua yang kita lakukan. Allah syahidun uh, bima ta'amadun itu. Itu serius sudah menjadikan petunjuk bahwa tidak akan ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Allah menjadi saksi kenapa kita masih membutuhkan saksi yang lain begitu Bu ya? Kenapa didatangkan saksi yang lain padahal dengan Allah saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadi saksi atas semua perkara. Karena kalau kita melihat uh, pada kisah-kisah yang terdahulu uh, artinya dalam beberapa hadis yang lain ketika itu ada para malaikat yang tertipu dengan amal-amal seorang hamba akan tetapi Allah yang menjadi penentu terakhirnya lalu Allah memberikan keputusan bahwa bahwa di hatinya ada penyakit-penyakit yang menjadikan amalnya itu tertolak Bu ya akan tetapi pada pertemuan ini tadi Bu ya menjelaskan bahwa akan menjadi saksi-saksi yang pertama kali adalah Allah sehingga kalau sudah Allah kenapa harus dikukuhkan dengan yang lain karena kan Allah yang sudah paling sempurna untuk mengetahui semuanya Bu ya baik eh, di dalam dunia mahkamah dunia saja. Ya. Cara itulah penghinaan atau terhinakannya seorang itu adalah hmm. dengan cara seperti itu Allah hinakan. Kalau seandainya saksinya cuma satu, bahkan nanti pada akhirnya kan yang menjadi ditampakkan di depan halayak semuanya. Kalau sanksinya cuma satu, dia mungkin mengakui kesalahannya dengan satu saksi di dunia ya. Akan tapi saat saksi banyak itu menjadikan dia sudah semakin tidak bisa ber, berhujjah lagi. Ya. Artinya betul-betul sudah harga mati. Makanya betul-betul terhinakan dengan itu semuanya. Dan cukup begitulah Allah atur seperti halnya Allah kenapa harus punya malaikat dan seterusnya. Yaitu, ya kan? Kenapa untuk ngurusi dunia kok harus pakai malaikat? Hmm. Allah untuk menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjelaskan agar menjadi orang itu rasa takut. Sebab kadang merasa orang itu urusannya dengan Allah saja ngentengin. Tapi kadang orang masih ngentengin kepada Allah tapi dengan manusia masih merasa malu. Kebayang jadi bisa kebayang nanti, oh muridku tahu, oh istriku tahu, oh kan begitu ya. Biar ini pelajaran untuk saat ini, bahwasanya nanti yang bakal mengetahui kesalahanku bukan saja Allah, akan tapi siapa? Istriku pun juga menjadi saksi, anakku pun menjadi saksi. Itu kan pelajaran untuk kita di dunia agar kita semakin semakin hati-hati dengan siapapun yang dengan kita karena apa dia akan menjadi saksi bagiku. Kalau hanya sekedar keyakinan Allah, Allah tahu. Lihat, keyakinan kadang-kadang keropos ya. Ternyata pun demikian masih melakukan dosa. kemaksiatan dan dosa. Akan tapi di saat bahwasanya, sadar bahwasanya apa? Semua yang ada bersamanya akan menjadi saksi. Maka ini adalah sebagai cambuk di waktu di dunia ini adalah peringatan-peringatan. Sehingga kalau sadar makna ini, kalau setelah membaca membaca kisah uh, mahkamah akhirat ini, dia akan semakin berhati-hati. Karena semua manusia yang bersama kita akan menjadi saksi. Saksi. saksi. Apapun yang kita pakai akan menjadi saksi. Lihat HP kita jadi saksi semuanya. Sehingga orang seorang akan semakin hati-hati tidak menggunakan itu untuk untuk, untuk kemungkaran. Karena apa? Akan menjadi saksi. Kalau Allah tahu, Allah sangat tahu di dunia. Bahkan Allah pun tidak butuh dengan malaikat-malaikat. Hmm. Nah, tetapi kenapa? Ada istilah Allah menciptakan malaikat dan sebagainya. Dan begitulah Allah untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian Allah menjadikan semuanya saksi apa? Agar kita semakin takut di dunia ini. Ya, ya. Ada yang sebagian manusia kan tidak takut pada Allah tapi masih gak enak dengan tetangga dan sebagainya. Ya, ya, ya. Bahkan lebih banyak gak enaknya dengan manusia itu. Manusia, ya, Padahal mestinya paling tidak enak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ah, ah, Baik, subhanallah. Terima kasih atas penjelasannya. Dan sahabatku itu tadi penjelasan Buya secara ringkas dan padat ya sahabat ya, tentang siapa saja yang akan menjadi saksi kita kelak di akhirat. Dan sungguh suatu perkara yang sangat mengerikan dan akan sangat menjadikan kita malu di saat kita dihadapkan kepada saksi-saksi yang akan menunjukkan semua amal perbuatan kita yang di dunia. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah sudah mengetahui semuanya. Dikukuhkan oleh para oleh Rasulullah, lalu dikukuhkan oleh para malaikat. Dan setelah itu anggota tubuh kita pun akan menjadi saksi dan semua yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan semuanya akan menjadi saksi. Semoga uh, itu semua akan bisa menjadi saksi-saksi yang baik bagi kita semua sahabat ya. Kita berdoa kepada Allah dan semoga berkat kita mempelajari ini semua, mempersiapkan ini semua, Allah akan berikan kemudahan kepada kita sehingga tidak akan ada yang bersaksi kepada kita kecuali kebaikan. Baik Bu ya. Eh, eh, terima kasih Bu atas penjelasannya dan sahabat kita akan break dulu sebentar ya uh, dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya sekali lagi kami ulangi untuk bertanya di empat media komunikasi kami Anda bisa bertanya di 02313367538 atau di via SMS di 081321461079 atau bisa menggunakan FB radioku dan Yahoo Messenger radioku baik sahabat yang dimuliakan Allah uh, jangan beranjak kemana-mana tetap siapkan buku dan pulpen Anda ya Artinya tadi eh, apa yang sudah gue sampaikan mumpung masih bisa mengingat segera dicatat agar tidak terlupakan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak sahabat segera ditulis karena terkadang pertanyaan itu juga tidak cepat kita tulis dan tidak segera kita sampaikan akan menjadi sesuatu yang terlupakan dan nanti menjadikan kita semakin uh, apa mm, tidak tidak bisa mendapatkan pencerahan ya sahabat ya. <laughs> Baik sahabatku semua, terima uh, kami tunggu keber, bergabungnya Anda dalam sesi berikut ini. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا مختومان للنبي Masih di acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, sahabatku yang dimuliakan Allah SWT. dan tadi sudah Buya sudah memberikan mukadimah kepada sahabat semua tentang pembahasan atau apa uh, tentang apa yang akan menjadi saksi bagi kita kelak siapa saja yang akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari kiamat ya sahabat ya dan sekarang kita akan memberikan sahabat uh, uh, kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya langsung kepada Buya baik melalui via telepon via SMS via FB dan via Yahoo Messenger radioku baik uh, Buya akan tapi sebelum itu Buya uh, Umi ingin sedikit menanyakan bu ya jika untuk seke, untuk sebagai pengukuhan sebelum dimulai oleh sahabat semua Bu ya. Kalau seandainya ada hamba-hamba Allah yang bertobat gitu Bu ya. Apakah nanti juga Allah akan tetap menjadi saksi baginya? E, jadi dengan dosa-dosa yang dilakukannya itu Bu ya. Ataukah e, apa namanya? E, ini nanti apa yang akan terjadi gitu biasa setelah artinya seorang hamba itu kan ya dia melakukan kemaksiatan tapi dia juga ada pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tetap akan dipersulit seperti itu Bu ya di dalam pers, uh, di dalam persidangan atau bagaimana Bu ya? Baik. Kalau sudah bertobat di dunia dan diterima oleh Allah akan ditutup oleh Allah. Gak ada yang bisa menjadi saksi-saksi. Inilah makanya pengampunan itu macam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kalau sudah ditutup Allah tidak ada yang bisa menyaksikan. Gitu ya. Jadi misalnya bumi yang pernah digunakan untuk melakukan kemaksiatan itu sudah tidak bisa bersaksi lagi karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ya Allah tutuplah aib kami di akhirat. Maknanya apa? Agar tidak ada saksi-saksi nggak bisa melihat lagi karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih hidup saat ini, yuk kita tutup. Kita banyak dosa setiap saat. Maka iya. pengampunan mohon Allah mohon ampun kepada Allah maknanya apa? Agar ditutup oleh Allah. Sehingga semua yang menyaksikan nanti di akhirat nggak kelihatan lagi. Karena sudah diampuni oleh Allah, Allah Subhanahu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm, baik Bu ya, subhanallah terima kasih Bu ya uh, atas penjelasannya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, Anda bisa bertanya kepada Bu ya. Kami buka kesempatan yang ingin bertanya langsung kepada Bu ya di 02313367538. Baik kita angkat telepon pertama sudah bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan rahmat dikapetakan. Dengan sahabat rahmat dikapetakan. Baik, silakan langsung kepada Bu Yala. Iya, kalau menanyakan Allah itu ada yang menanyakan di atas atau di aras atau Allah di mana-mana. Itu yang jelas di mana Bu ya. Yang pertanyaan kedua, kalau isok umi tuh Allah apa sih bertemu langsung dengan saatnya Allah atau tidak. Misalnya Allah ber Nabi gimana? Musa, gitu. Allah bertemu langsung? Ya maksudnya Nabi Muhammad bertemu langsung atau, atau tidak bersama Allah tuh. Baik, Nabi Muhammad atau iya. dan Nabi iya. Musa ya, apakah iya. bertemu iya. langsung dengan Allah? Baik. Iya, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada sahabat rahmat yang sudah bergabung bersama kami. Baik. Uh, selanjutnya kami buka kesempatan lagi yang ingin bertanya langsung kepada Bu di 023133675538. Kami beri kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya di 023133675538. Baik, kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, kita bersalat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Baik, dengan siapa di mana? Dengan Rizki Mubarak di Majalengka. Dengan sahabat uh, Husni Mubarak di Majalengka. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Eh, sebelumnya bertanya saya tentang tentang sholat ini ya bersalat tentang sholat iya. Kan kita kan satu pertanyaan ya satu pertanyaan ya. hmm, silahkan pertanyaannya apakah dalam sholat itu ada kan uh, sholat uh, sholat mahmudah contohnya kalau saya contohkan Alaihissalam bihajar al-kamil ini ternyata ada yang menjawab bala wa an al hmm Kalau boleh tahu itu dari mana ya referensinya kenapa bisa dibaca secara zahir oleh makmumnya seperti itu. Mm-hmm. mm-hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah pertanyaan sudah uh, eh, dari, dari pertanyaan dua sahabat ya sudah kita kumpulkan. Baik, biar langsung dijawab pertanyaan dari sahabat Rahmat tadi tentang penjelasan bahwa Allah ada di atas dan atau arsy itu ya. Itu bagaimana cara untuk menjawabnya atau memberikan penjelasannya itu ya? Ketahuilah bahwa Eh, kita harus kenal dulu Allah. Allah adalah zat yang maha ada dan tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala butuh yang namanya tempat. Maka Allah tidak butuh namanya tempat. tempat. Ya, Tapi tempat yang butuh kepada Allah. Tempat yang butuh kepada Allah. Ya. Jadi bukan Allah butuh kepada tempat. Nah, kalau dikatakan Allah duduk di atas ars, berarti Allah butuh kepada kepada ars, kepada tempat. Akan tapi yang harus kita fahami, ars adalah ciptaan ciptaan Allah. Ya. Allah ya. Subhanahu wa taala. Kemudian uh, Allah laisa kami telisye. Allah tidak butuh tempat. Maka jangan katakan Allah bertempat. Apalagi mengatakan Allah ada di mana-mana itu hulul dan termasuk syirik. Ya, ya mengatakan Allah ada di mana-mana, naudzubillah, ngelihat kotoran ayam bilang Allah ada di situ, naudzubillah. Syirik. Hmm. Allah ada dan tidak butuh tempat. Hmm. Ini harus kita yakini. Karena tempat itu adalah makhluk Allah. Kemudian atas dan bawah ada dah niswi Atas karena mengiring ke kepala kita, maka kita sebut atas. Dan itu adalah makhluk Allah dan tempat. Arsh ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidah kita ahli sunnati wal jamaati meyakini Allah ada dan Allah tidak butuh tempat. Ya, ya. Allah tidak butuh tempat. Bagaimana akal bisa menjangkau? Ketahuilah akal kita hanya bisa menjangkau sesuatu yang bertempat. Selagi tidak butuh tempat, maka akal kita bisa menjangkau. Tapi hati bisa meyakini Allah zat yang maha ada. Ya, ya. Jadi Allah sebelum menciptakan tempat sudah ada dan setelah menciptakan tempat tetap ada dan tidak berubah. Ya. Bukan berarti setelah itu butuh kepada tempat. Pada tempat ya. Adapun Ar-Rahmanu al Jawa dijelaskan oleh para ulama. Hendaknya kita serahkan kepada Allah maknanya. Atau kita takwili dengan takwil yang jelas. Karena apa? Tidak benar kalau dikatakan Allah duduk di atas arsyana itu. Ya, ya. <laughs> Bagaimana duduk di atas arsy dan arsy sendiri adalah makhluk Allah dan kita juga tidak tahu. Akan tetapi yang harus kita yakin Allah ada dan hmm. tidak butuh tempat, tidak butuh jihad, tidak di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nggak ada. Akan yeah. Allah ada. Itu saja. Dan bagaimana seseorang hamba jika bertanya, loh kok nggak faham saya? Begitulah. Sampai dikatakan oleh Sayyidina tidak Bakar as Al-ajju iya. andarak li'idraki ma'rifatu. Jadi kalau pengen tahu hakikat ma'rifat Allah adalah di saat kita mentok. Terus gimana? Kaya apa? Karena Allah tidak seperti kaya apapun. Allah tidak kaya apa dan Allah tidak bagaimana. Ya, Karena Allah yang menciptakan apa-apa dan bagaimana Allah yang menciptakan. Dan itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu waktu naik ke sit atas Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha adalah pohon pohon yang menjulang antara langit ke-6 dan langit ke-7 ya. ya. Maka itu bisa di, di, disebut apa pepohonan sekaligus tempat Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu mustawah dan setelah itu Nabi Muhammad <clears throat> berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus ketahui bahwasanya tempat itu adalah tempat keistimewaan Nabi Muhammad bukan yeah. tempat Allah. Ya? Sehingga Nabi Muhammad waktu turun ke langit ke-6 bertemu dengan Sayyidina Musa balik lagi ke tempat tersebut bukan karena Allah ada di tempat tersebut akan tapi karena tempat tersebut adalah tempat kemuliaan agar dikabul doa waktu mendialog dengan yeah. Allah seperti hanya Sayyidina Musa alaihissalam waktu berada di bukit Tursina berdialog dengan Allah bukan bukan berarti Bukit Tursina tempat duduknya Allah, akan ya, tapi ya. Allah ada tanpa tempat, tak tidak butuh dengan tempat dan Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu jangan ada yang berkata apa Allah bertempat dan jangan ya, ya. dikatakan Allah di atas. Maka katakan Allah, jangan katakan di atas. Kadang-kadang orang berkata ini orang awam mengatakan semua terserah yang di atas. Ini Itu adalah pemberian dari ya. yang di atas. Kenapa kok ngomong Allah saja kok susah, susah. yang ada pahalanya, ada makna zikir Allah. Loh, kok di atas, di atas terus ya. Ya, biasa. Itu mengarah kepada akidah, akidah mujassimah. Ya, Tajsim, akidah mujassimah mengerikan bahkan bisa sampai keluar dari iman. Baik, ya. Kemudian ada pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu berdialog dengan Allah pendapat yang dikukuhkan akidah kita ahli sunnati wal jamaati Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya jadi Nabi tidak melihat dengan mata kepala beliau ini iya, pendapat ya, ya. yang dikukuhkan di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil ashariyatil maturidiyati Adapun ulama ada yang mengatakan Allah Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata beliau sendiri. Termasuk ada ulama dari ulama kita seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Al-Farra, Qadiyat dan lainnya mengatakan melihat dengan dengan mata dengan kepala mata. sendiri. Ditolak oleh para ulama yang lain dengan keras. Ya, Karena kan? selagi di dunia Nabi Muhammad apa Allah tidak bisa di Selain masih berada di oleh, alam ini eh, di ya? alam dunia biarpun oleh Nabi Muhammad SAW akan tapi Imam Nawawi berkata bisa melihat nah, itu adalah khilaf di antara para ulama akan tapi sekali lagi urusan akidah yuk kita serahkan kepada ahlinya Pada, ya. ada bakar-bakar akidah imam-imam akidah ya adapun urusan fikih ya kita serahkan kepada Imam Nawawi semua ada bagian kalau hadis kita serahkan kepada Imam Bukhari Muslim dan seterusnya ya. jadi ada bagian masing-masing akan tapi bagi kalau kita menemukan di masyarakat ada ustadz yang mengatakan Allah melihat dilihat oleh Nabi Muhammad waktu Islam Isra Mi'raj, ketahuilah itu mengikuti ulama seperti Imam Nawawi, Qadiyat, Farok, dan seterusnya. Tapi kalau kita kembali kepada yang dikukuhkan dalam madhab kita, akidah Asy'ariyah, maka Allah tidak dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kepala beliau akan tapi Allah Nabi Muhammad hanya melihat dengan mata, mata hatinya. hatinya. Dan, dan sedangkan dengan Nabi Musa ya. Oh, lebih lagi lebih lagi, Nabi Musa tidak melihat. Waktu itu Nabi Musa ingin melihat, ternyata suruh melihat gunung dan gunung itu bergetar dan seterusnya tidak akan mampu semuanya. Itu melihat belum melihat Allah. Jadi tidak jadi tidak tidak hmm. tidak dilihat oleh Nabi Musa alaihis salam. Ya. Kemudian bukan Allah menunjukkan di Bukit uh, ah, Sinai tidak, ya, jadi ya. tidak Allah, mereka tidak melihat Allah di dunia karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Baru nanti ahli surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di di, di surga, di surga, di surga nanti. Hmm. Kemudian yang harus kita fahami bahwa eh, masalah melihat Allah. Masalah melihat Allah. Perbedaan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan uh, Nabi Muhammad melihat Allah. Siti Aisyah menolak. Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Yang benar mana ini? Kan begitu. Dua dua ulamanya Rasulullah. Dua ulama besarnya Nabi Muhammad. Mereka termasuk minal muqtirin afi riwayatil ahadithi. Termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Para ulama menjelaskan yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah adalah dengan hatinya. Jadi menurut Abdullah bin Abbas, menurut Abdullah bin Abbas bahasanya Nabi Muhammad melihat Allah apa? Dengan ha? Dengan hatinya. Dengan hatinya. Waktu Siti Aisyah mengingkari Allah Nabi Muhammad tidak melihat Allah tidak melihat dengan, dengan mata dengan matanya. <laughs> Jadi kalau dengan matanya tidak, kalau dengan mata hatinya iya. Dan itulah yang dikukuhkan oleh batab kita Imam Syafi'i, apa Imam Asyairah. Jadi kita harus insyaallah urusan akidah diserahkan kepada ahlinya. Ya, uh, kita tahu kodiyat adalah orang kita, sufi besar yang punya Al-Shifa Hukuk Mustafa. Beliau punya sejarah Nabi SAW yang sangat indah dibaca. Eh, kata Amin, lihat kalau urusan-urusan semacam ini harus kita kembalikan kepada ahlinya. ahlinya ya, Apakah beliau tidak ahli? Kita mengerti akan tapi ada tarjah. Siapa yang lebih dianggap omongan ini? -hmm. Jadi pakar akidah di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati. Ya, ya. Seperti yang dikukuhkan oleh Imam As-Sanusi, Imam Bayjuri dan seterusnya pakar-pakar akidah. Baik, Bu ya. Uh, akan tapi Bu ya, uh, dikatakan bahwa, bahwa nanti di akhirat yang akan melihat Allah itu adalah orang-orang yang terpilih saja Bu ya. Tapi tadi Bu ya ceritakan bahwa di dalam proses seseorang hamba itu untuk menuju yang namanya surga, itu akan melewati beberapa proses persidangan dan sebagainya Bu ya, ya penghisaban, lalu ada, nanti ada persidangan dan begitu seterusnya. Artinya di dalam proses-proses tersebut terutama dalam persidangan ketika Allah menjadi saksi, uh, apakah seorang hamba yang ahli maksiat pun tidak bisa langsung melihat Allah saat itu Bu ya? Jadi adapun cara Allah menjadi mem, mem, memberikan kesaksian itu sendiri tidak Hanya bisa kita Allah tanyakan ya akan tapi melihat Allah adalah dengan sesuatu yang luar biasa agung nanti di akhirat nanti. Jadi tidak semua orang mempunyai kene, mendapatkan kemuliaan itu, ya? Iya, tidak semua orang. Bahkan ahli surga apakah ada yang tidak bisa ada melihat? Ada yang tidak bisa melihat. Kenapa, Bu ya? Ya, mungkin ya, amalnya kurang. Subhanallah. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada martabat. Jadi ada martabat-martabatnya di sana, termasuk duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Sama-sama di surga. Akan tapi ada yang surganya tingkat-tingkat bawah jadi tidak bisa melihat Allah SWT ada. Ada yang melihatnya adalah berapa waktu sekali, ada yang melihatnya pagi dan sore, dari macam-macam ada riwayat-riwayat semacam itu. Nanti akan kita masuki, hmm, ya. baik. baik. Baik Bu ya, subhanallah. Terima kasih atas penjelasannya Bu ya. Baik, uh, selanjutnya kita akan uh, menjawab pertanyaan dari sahabat Husni Mubarak di Majalengka Bu ya. ya. Di dalam bacaan surat ketika sholat itu terkadang di saat imam baca alaihissallahu bi hakimin itu ada ma uh, ma yang menjawab bala wa ana ala dzalika syahidin. Nah, itu apakah jawaban tersebut memang dikukuhkan atau bagaimana Bu ya? uh, <laughs> sebetulnya ya kalau kita itu itu disebutkan di dalam kitab-kitab uh, fikih ya. Iya, Bu. Ya. bahwasanya ada ayat-ayat yang ada jawabannya ayat ya. azab kita disunahkan untuk minta perlindungan dari Allah mm-hmm. ada ayat surga kita hendaknya minta surga kepada Allah mm-hmm. dan sudah kita nukil di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya mm-hmm. kalau setelah baca surat at-tin kita mengucapkan jadi paling enak kita itu kalau sudah pasrah dengan apa yang dituliskan oleh para ulama. Ulama tanpa harus berkata mana hujah, referensinya di mana dalilnya. Coba dibaca kitab-kitab fikih lihat. Semuanya ada Semuanya ya? ada ya. ya. Nah, cuman eh, makanya para para ulama-ulama kita itu mengajari agar kita tidak dikit-dikit langsung bertanya mana dalil. Mm-hmm. Karena kita sendiri kadang tidak tahu dalilnya kan. Iya. Yeah, nah, mm-hmm. kalau referensi bolehlah bahasanya sopan santun, baguslah referensi. Mm-hmm. Referensinya kembali kepada kitab kita kita fikih, iya. kita fikih fikih kecil besar sudah ada semuanya. Ada semua penjelasannya. Ada pun malah hujahnya adalah juga sangat jelas itu Nabi yang ajarkan ya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan Imam Abu Dawud meriwayatkan uh, bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man qara'a wa zaitun faqara'a sallallahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Rawah Hakim, Imam Hakim meriwayatkan juga di dalam mustadraknya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Eh, ya, sini ada riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Jadi Sekalian. kalau ada mm -mm. imam baca alaihissallahu fi ahkamil hakimin yakul maka hendaknya ya, seseorang yang mendengar menjawab bala, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini ada riwayat Imam siapa? At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ya karena memang biasanya tidak umum diketahui oleh masyarakat Bu ya tentang masalah seperti ini. Jadi kadang uh, makmum nggak ngerti kapan harus menjawab dan sebagainya dan memang Baik. tidak banyak di, di, dibahas di dalam penjelasan uh, dan fikih-fikih sebetulnya gitu, sebetulnya ya. bukan saja urusan surat at banyak surat-surat yang lainnya yang ya. ada riwayat dari Nabi. Cuma karena ayat panjang jarang kita baca, <laughs> paling ya, sering ada ya, apa? Ya. Misalnya ada uh, man qara'a alaihi sallallahu biqadirin ala ayuhiyal mauta. Itu ada Eh, di Sarmusat Al-Qiyamah ya, yang 40. Di jawab ada bala, juga ada. Ala salbi ahkamil hakimin, ini Rasulullah ya, ya. mengajari. Hmm. Qala bala, ada hadis sahih. Ini dikatakan sebagai hadis yang sahih. Biarpun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan muslim. Iya, ya. Dan juga seperti uh, uh, apa uh, Ibrahim Musa itu ya. Uh, itu juga mengunjukkan alaihi salam itu juga apa Memang, tidak di kalau itu adalah memang memang selagi kita tidak lagi di Jadi nanti ada aturannya. Di saat mm -hmm. kita masih sibuk dengan urusan Al-Fatihah kita, mm -hmm. maka hendaknya kita menyelesaikan Fatihah kita, tidak usah menjawab yang demikian itu. Mm -hmm. Baik, kalau kita mem, men, men, men, tidak menjawab. Akan tapi ada namanya Fatul Alal Imam. Imamnya lupa membaca, maka kita hendaknya mengingatkan daripada baca suratnya sah, mm-hmm. salah. Tapi jawaban-jawaban seperti itu tuh adalah lebih tidak dianjurkan adalah di saat kita lagi sibuk dengan membaca mm-hmm. Al-Fatihah. Kalau ternyata kita sudah selesai baca Fatihah, maka itu boleh-boleh saja yang demikian itu. Mm. Uh, tapi, ya, tapi kalau masalah alaihissalam tidak ada tidak ada uh, tidak ada anjuran selama ini yang kita ketemu jangan Ya. Okay. Mm-hmm. tapi yang ada anjuran adalah di saat kita menemukan ayat azab, mm-hmm. kita apa? uh, ya, mengucapkan ini ya. mengucapkan, ya. minta perlindungan minta dari perlindungan. Allah. Dengan Kalau, doa seperti apa Bu ya? Ya kalimat itu. Allah ya. maj'alna min ahliha bisa. Iya, iya, ya, ya, ya Allah kalau surga kalau Allah Allah Allah kalau kalau neraka ya Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar dan seterusnya. Jadi minta perlindungan gitu saja. Ya, ya. Cuman masalah solawat kepada para nabi terdahulu lihat solawat kepada nabi terdahulu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Adalah sesuatu yang boleh-boleh boleh boleh, saja. Eh, kalau Uh, kalau pernah membaca Bu ya, termasuk yang menjadikan Al-Fatihah itu tidak akan terputus Bu ya adalah di saat kita memutusnya itu dengan bacaan-bacaan yang masih berhubungan dengan sholat Bu ya. Hmm. Seperti ketika membaca amin gitu Bu ya, menjawab amin atau juga menjawab beberapa ayat-ayat yang yang memang di situ ada dianjurkan untuk dijawab seperti tadi balawaan ala dari syahidin yeah. itu maka menjadikan Al-Fatihah itu tetap tidak akan terputus Bu ya. Ya, memang tidak terputus. Uh, hanya di saat amin tidak terputus mm. kan ada anjuran khusus untuk mm-hmm. menyeragamkan antara imannya dengan akan tapi di saat kita membaca semuanya itu mm-hmm. menjawab semuanya itu maka di sini ada mana yang lebih diutamakan apakah seseorang menyelesaikan fatihahnya dulu mm, selesaikan gitu ya. fatihah terlebih dahulu Nah, tidak usah memberikan jawaban jabat selesai fatihahnya pribadi. Mm-hmm. Kan bang sarannya fatihah tidak boleh diputus oleh apapun. Dan termasuk sesuatu yang ada hubungannya dengan imam kemaslahatan sholat memang tidak dikatakan sesuatu yang memutus. memutus uh, eh, Tetapi lebih baik disempurnakan. Disempurnakan fatihahnya Bu ya. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan eh, baik kita akan beranjak untuk menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui mm, melalui Eh, Yahoo Messenger dan FB Radio Kubia ya ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sahabat mungkin di Pleret Bu ya melalui via Yahoo Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Ustadz kalau nanti semua manusia akan dihisap pasti semuanya berdosa. Apakah semuanya akan masuk neraka? neraka. Apakah mereka yang hidup di zona aman, maksudnya hidupnya mulus aja nggak ada beban hidup yang berat, nasibnya akan lebih baik daripada mereka yang hidup di zona tidak aman, yang hidup dengan beban yang berat dan banyak cobaan itu bu ya. Tentu tentu semakin kita banyak urusan dengan manusia adalah semakin berat. Makanya uh, di saat kita hidup dengan orang beda dengan di saat kita hidup sendiri di tengah hutan. Sehingga betul Imam Ghazali rahimahullah telah mengingatkan kepada kita di saat kita berurusan dengan manusia, lihat. Hmm. Iya, iya. Kalau kita berurusan dengan satu manusia, artinya pintu neraka juga disiapkan. hmm Tapi sekaligus kita harus paham pintu surga juga disiapkan dengan satu manusia. Yeah, yeah, yeah. Kapan itu bisa kita bisa berbuat baik dengannya, menolongnya dan seterusnya menghantarkan hmm kepada kemuliaan. Nah, dan memang bahkan bukan saja sampai di situ. hmm Kalau seorang hamba itu ternyata tidak pernah kenal syariat, biarpun nyembah berhala di tengah hutan sana. Nyembah berhala loh ya. Mm-hmm. Tapi memang karena tidak pernah kenal Islam, ternyata aman, tidak diseksa lagi di akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Allah tidak akan mamakuna mu'adzibina hatta nam Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak melakukan dosa. Mm-hmm. Jadi, jadi kalau memang ah, tidak banyak urusan, misalnya beda orang yang punya duit satu miliar dengan punya duit sepuluh ribu. Mm-hmm. Kalau sepuluh ribu jelas dari mana kamu dapat? Ya saya kerja jualan teh. Tapi nah, sepuluh dari mana? Sesaat jualan ini, saat jualan ini. Pertanyaannya lebih banyak lagi. Dan kau gunakan untuk apa? Dan memang begitu. Yang punya mobil satu beda dengan yang punya mobil tiga. Sama itu. Bahkan digambarkan lain Nabi kalau perjalanan kita itu seperti seorang musafir di saat kita harus ditanya oleh orang di tengah jalan itu hisap. Jadi kalau semakin barak, banyak barangnya kan semakin banyak yang, di, yang diperiksa. Ya. Tapi kalau kita datang dengan tidak membawa apa-apa, ya lebih cepat ya. Lebih cepat. Makanya ayo kita gitu. jangan membawa berat beratnya kita gunakan infak kepada Allah. Kalau sudah kita infakkan di jalan Allah itu tidak kita bawa, tapi nunggu sudah di tempat kemuliaan sana. <laughs> Ya, ya. Jadi harta kita itu bukan perlu kita bawa. Yang kita bawa ini loh, yang kita tinggal untuk anak-anak, yang kita tinggal sebagai hmm. uh, untuk kubah. masya Allah itu. Akan tapi semua yang telah kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, hmm. kita tidak perlu membawanya, enggak usah ditanya oleh malaikat. Ya, hmm. asalkan kita mengerjakan dengan tulus, akan tapi itu semua sudah menunggu ya, ya. di tempat kemuliaan di surga Dan tadi akan tapi yang ditanyakan juga uh, yang dengan banyak cobaan itu biar ya, apakah itu nanti akan semakin banyak hisap? Artinya banyak... cobaan oh tidak, cobaan mengangkat mengangkat kan ini mengangkat dosa. Derajat, ya. Makanya ada sebagian dosa dan ingin Pak saya pernah sering kami sampaikan bahwa mm -hmm. dosa seorang hamba itu lihat akan mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Akan tapi ya kecuali akan tapi ada tiga cara agar kita terhapus dari itu semuanya. Mm -hmm. Yang dua di dunia, yang satu di akhirat. Mm -hmm. Yang pertama di dunia adalah dengan diberi oleh Allah cobaan dan musibah. Dengan dengan cara kita memohon ampun kepada Allah. Ya, ya. Kalau kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni, selesailah urusan dosa kita. Mm -hmm. Ataupun mungkin kita termasuk orang yang pelit beristighfar, akan tapi Allah uji kepada kita dengan segala bencana, marah bencana. Bencana menimpa. Maka di saat seperti itu, maka seorang hamba akan diampuni oleh Allah dengan bencana-bencana tersebut. Ya, hmm. tidak cuma-cuma. Maka bersabarlah dengan bencana yang Allah berikan kepada seorang hamba. Hmm. Kemudian jika ternyata seorang hamba tidak beristighfar, tapi diberi oleh Allah juga kenyamanan sampai nggak pernah ada bencana, maka ini nanti cara penghitungannya nanti di akhirat nanti. Kalau dia sebagai ahli iman masuk neraka dulu baru Dia di hmm. diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul semakin banyak musibah bencana yang dirasakan oleh seorang hamba, maka ketahuilah kalau dia dengan penuh kesabaran menghadapinya, maka artinya telah diringankan dan diringankan segala marah bahaya nanti kelak di akhirat. Baik, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas pembahasan penjelasannya. Baik kita akan beranjak jawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS Bu ya. Uh, ini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Ini ada sahabat dari Mbak Umi di Kediri Jatim ya Bu ya ini bagaimana mau tanya Bu ya gimana hukumnya orang yang mau sedekah ke si A tapi nggak jadi akhirnya dialihkan ke si B Bu ya apakah diperkenankan Bu ya baik eh, ada namanya ijab kobol di dalam hibah sebagian ulama mengatakan semacam itu atau hadiah kalau sudah disampaikan mm. maka saat itu tidak sia ditariklah mm. lagi akan tapi sebelum disampaikan maka ini ada khilaf di antara ulama mm. kalau belum nyampe masih bisa ditarik lagi kalau sudah kobul diterima masih bisa ditarik ditarik lagi. Kalau Umi niat gini bu ya, uh, umi mau mau beli ini nih untuk bu ya gitu, nggak taunya umi kasihin ke yang lain gitu ya, itu Baik, gimana bu? Nah, ini niatnya, kalau niatnya sudah dinazarkan tidak bisa. Kecuali eh, niatnya berbuat sih, niatnya berbuat baik, -hmm. akan tapi selagi itu belum dikobul diterima oleh orang tersebut masih ada celah mm. untuk bisa kealihkan ke tempat lain karena mungkin kita pandang orang tersebut tidak layak dan seterusnya. -hmm. Baik. Jadi boleh saja asalkan belum di belum diberikan. ada Lebih boleh lagi adalah di saat belum diikrarkan. Hmm, gitu Bu ya. Masih kerentak di dalam hati. Kalau diikrarkan ada sebagian yang mengatakan selagi diikrarkan langsung jadi miliknya. Hmm, hmm, hmm, Misalnya seorang berkata mobil ini aku berikan kepada si A. Padahal si A belum menerima. Ini pendapat yang dikukuhkan justru sudah jadi. Cukup orang mengatakan ini aku berikan kepada si si A. Sehingga dalam bab fikih dikatakan bahasanya al-ibrah eh, dalam urusan jual beli al-ibrah adalah uh, bi, hakikatil amri. Hakikatnya seperti apa? Misal ada seseorang memberikan mobil kepada saya, mm -mm. tapi belum ngomong kepada saya. Mm -mm. Tiba-tiba kok saya jual mobil tersebut, maka jual beli saya kan dohirnya tidak sah. Tidak sah ya, kan? Karena bukan milik saya. Bukan milik bu ya. Cuman ternyata jika terbukti nanti bapak ternyata terbukti mobil itu sudah diberikan kepada saya mm -hmm. dan jarak antara transaksi dengan pemberian mobil itu adalah dulu pemberian mobil mm -hmm. maka itu adalah milikku hmm. milik saya. Berarti karena milik saya jual beli saya adalah sah. Sah. Padahal hmm. tidak ada kobul di sini. Ya, ya, ya. Maka pemberian bisa saja menjadi tidak bisa ditarik lagi di saat kita sudah me meniatkan ya. meniatkannya, ya. me me me me meniatkan untuk kita berikan hmm. atau sudah kita lepaskan. Akan tapi ketahuilah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ada syaratnya kobul. Selagi belum diterima maka masih boleh untuk di dialihkan kepada ini, yang lain. Ini walaupun seandainya Bu ya contoh Bu kecuali ya. nazar. Uh, uh, hmm. Contoh gini Bu ya, memang kerentek atap biasanya kan mungkin uh, biasa ya namanya kita mungkin uh, ada yang pernah bertanya seperti ini soalnya Bu ya. Jadi dia pernah waktu mungkin waktu umroh begitu Bu ya. Jadi dia membeli satu barang dan memang saat itu diniatkan misal untuk uh, uh, ada, uh, waktu itu dia bilang beli kerudung gitu Bu ya atau beli apa begitu ya. Beli sesuatu yang diniatkan ini adalah untuk hadiah begitu Bu ya. Hmm. Uh, akan tetapi ternyata begitu pulang ke Indonesia dia berubah pikiran gitu Bu ya. Sehingga akhirnya itu tidak dijadi tidak jadi untuk diberikan sebagai hadiah gitu Bu ya. E, mungkin ya tertarik untuk dirinya sendiri gitu atau bagaimana. Nah, itu apakah diperkenankan Bu ya? Artinya kan e, itu di tempat suci begitu Bu ya, di tempat di tempat yang mulia dia kerentek untuk memberikan sesuatu kepada orang lain tapi tiba-tiba kok ditarik kembali. Apakah itu diperkenankan atau tidak Bu ya? Nah, itu adalah kebakilan yang tersembunyi karena sudah diikrarkan. Makanya itu pendapat yang yang yang dikokohkan selagi sudah diikrarkan itu adalah adalah miliknya miliknya, milik orang. orang. Tidak mm-hmm. perlu ditarik lagi. Ya, ya, ya. Dan itu kebakilan yang tersembunyi. Seharusnya tidak semacam itu. Mm-hmm. Nah, Kekilan miliknya orang kenapa ditarik lagi? Sudah aku belikan untuk si fulan, berikan. Kecuali memang si fulan tidak layak untuk di untuk diberi. Diberi misalnya karena digunakan untuk maksiat dan sebagainya. Mm-hmm. Maka misalnya kita nyiapkan saya akan berikan duit 100 ribu untuk si si A. Ternyata terbukti setelah itu hanya untuk ma mabuk. mabuk, maka kita arahkan ke yang lainnya. Selagi tidak maka maka dari itu tadi kita ambil dua pendapat tadi maknanya apa? Pendapat yang yang yang yang jelas bahwasanya kalau sudah dikatakan begitu pendapat kalau sudah dikatakan maka apa namanya? apa yang ah, sudah sudah di uh, sudah ikrar ya, ya? sudah sudah diikrarkan untuk diberikan maka itu ya, miliknya dia karena ada karena dikatakan bahwasanya pemberian semacam itu tidak harus dengan koh Kobul. Kobul. Nah, hmm. Dia tidak harus dengan kobul dengan terima ya, karena ini bukan hmm. transaksi jual beli. Hmm. Bagi yang mengatakan jual beli apa teran pemberian itu hibah itu harus dengan kejab kobul, maka ini belum belum sah, belum pindah. Sehingga dibahas misalnya ada seseorang ini pernah kita kejadian kami dengan dengan guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ceritanya adalah uh, Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu menghadiahkan sarung kepada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Baharun waktu itu. Rupanya sarung kami bawa. Sarung itu belum nyampe kepada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Habib hmm. Hasan sudah, sudah. meninggal dunia. Mm -mm. Maka di sini otomatis selagi belum diterima Habib Abdullah Baharun, kan sarung adalah belum dimiliki Habib Abdullah Baharun. Hmm, hmm, Akan tapi otomatis masih miliknya Habib Hasan kemudian meninggal berarti harus diwarisi oleh Hmm. keluarganya Wei Hasan Baharun kan, <laughs> ya kan. Hmm. Ternyata setelah itu kita melihat di dalam bahasan fikih eh, bisa saja sudah diserahkan miliknya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun kemudian diberikan kepada kami satu sampai sekarang sarungnya masih ada, yang lain dibagi-bagi. Artinya apa? Uh, <laughs> jadi uh, yang memberikan meninggal dunia. Iya iya. Karena um, sebelum barang nyampe. Padahal iya. belum nyampe. Ada bagaimana ini kan begitu ya. <laughs> nah, kalau memang katakan harus pakai uh, kobol, berarti masih harus diwarisi. Diwarisi. Diwarisi. bisa, ya. Begitu Bu ya, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya uh, eh, atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi Bu ya yang uh, dari sahabat dari hamba Allah di Megub ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini dari hamba Allah. Uh, Assalamualaikum Umi dan Buya. Semoga dirahmati Allah. Amin. amin, Buya saya mau tanya tapi di luar tema. Buya apa sudah ada dari zaman Rasul? Apa ini cuma tradisi dan sampai sekarang katanya kalau anak belum umur 40 tidak boleh dibawa kemana-mana. Cukup lingkungan rumah aja. Terus ada belum umur 7 bulan kakinya belum boleh nginjak tanah Buya. Katanya Pak Malik. Itu benar atau enggak Buya? Ya, eh, tidak ada itu semuanya. Ya, kalau mau pergi, pergilah. Mm-hmm. Yang penting dijaga, diselimuti anaknya yang baik dan sebagainya. Enggak ada, nunggu 40 hari. Ya, ya. Sama ini terseksa di rumah itu rumahnya mau roboh, enggak boleh pergi dan sebagainya. Enggak, enggak ada begitu. Mm-hmm. Kemudian menginjakkan tanah, enggak ada. Umur tujuh bulan nginjak tanah. Ya memang hmm anak kecil belum bisa berjalan, enggak bisa nginjak tanah. <laughs> Iya, iya. Ya, ya, paling ya kalau tidur dibaringkan di tanah, maksudnya ada alasnya lah, masa di tanah ya. Kalau hmm. menginjakkan tanah nggak boleh, maksudnya kakinya nyentuh tanah nggak boleh, nggak pernah ada semacam itu. Ya, ya, oh, kita semua dari tanah kok. Ya, nggak ya, ya. pamali, nggak ada pamali-pamali di sini ya. Hmm, hmm, hmm, dan tadi apa e, masalah yang itu juga nggak ada bu ya yang masa pokoknya nggak boleh keluar itu mungkin hanya nah, untuk menjaga kesehatan ya, ya, karena kesehatan, mungkin masih karena, lemah karena, ah, atau gitu lemah. bu ya. Jangan jauh-jauh pergi ke Jawa Timur. <laughs> Baik bu ya. Baik Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Baik, sekali lagi kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di via telepon. Anda bisa bertanya di 0231-336-7538. Baik, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi Baik, dengan siapa di mana? Ibnu Abbas Majalengka. Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa bersua lagi melalui radio. Hmm. Uh, begini Bu ya, mengingat situasi dia di akhirat kelak di pada masyarakat sangat dahsyat, mungkin di sana perlu adanya syafaat. Nah oleh karena itu syafaat menurut Buya kan ada syafaat khusus dan syafaat udma. Mohon penjelasan apakah syafaat tersebut akan diterima di padang masar atau sebelum masuk surga atau di surga dan siapa-siapa saja yang bisa memberikan syafaat kepada hamba Allah tersebut. Terima kasih. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas yang sudah bergabung bersama kami. Baik, Bu ya, langsung dijawab Bu ya. Pertanyaan tadi tentang masalah syafaat Bu ya. Hmm. Ada syafaat ulama, syafaatnya agung Nabi Muhammad SAW yang diserahkan, dirasakan oleh semua umat yang ada di padang mahsyar. Itu pada waktu padang mahsyar Bu ya, nah, sebelum kemudian, melewati kemudian ah, proses. Kemudian ada syafaat-syafaat khusus Nabi Muhammad SAW mm -hmm. sepanjang perjalanan menuju surga, di situ banyak kejutan pertolongan-pertolongan. Dan siapa yang bisa memberikan syafaat? yang telah diizinkan oleh Allah termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pecinta pecintanya. Kemudian termasuk ahli Quran. Al-Quran memberikan syafaat kepada ahli Quran, yeah. ya. Anak yang soleh memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Eh, dan masih banyak kesabaran seseorang. Jadi banyak nanti syafaat-syafaat dan itu ada pembahasan, insya Allah itu ada bagiannya nanti insya Allah sebetulnya akan kita bahas masalah uh, syafaat insya Allah. Mm -hmm. tapi untuk Jadi mungkin untuk, gambaran umum saja Bu ya, ya itu, kayak uh, Nabi dari, pertolongan. Dari anak juga kan ada Bu ya, anak, ya. uh. anak dari sahabat Al-Qur'an, persahabatan mm yang persahabatan tulus. juga. Mm -hmm. Persahabatan yang tulus tidak diduga-duga Masya Allah itu akan memberikan pertolongan mendadak. Subhanallah. Nah. Akan nanti nanti tempatnya itu Allah yang mengaturnya Bu ya iya. kapan ya, diberikan itu Bu ya. Saat dibutuhkan dan makanya pertolongan yang luar biasa dah adalah di saat kita butuh kita butuh langsung ditolong bu ya. Nah, dan, dan namanya syafaat tuh gambarannya seperti ini, tidak masuk dalam catatan amal akan tapi kejutan. <laughs> Jadi uh, bukan bagian amal kita ibaratnya begitu. Akan tapi tiba-tiba ada datang ya. pertolongan, pertolongan dia. tersebut. Maka dari itu, uh, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat tersebut? Uh, ya sambunglah dengan sahibus syafaat. Mm-hmm. Sambung dengan yang punya syafaat, sambung dengan Al-Qur'an, sambung dengan mm-hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian sambung dengan Nabi Muhammad, maka tentu nanti akan ada pertolongan khusus dari mm-hmm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, subhanallah. Dan kayak eh, persahabatan tadi apakah masuk suami istri Bu ya? Apakah oh, iya. mungkin istri menjadi syaf, membuat syafaat untuk suami atau sebaliknya? Sangat, sangat, sangat Bu ya. Sangat. Baik, subhanallah Bu ya, Terima kasih Bu ya. Baik Bu ya, uh, ini Eh, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari via SMS Bu ya. Uh, ini ada pertanyaan dari sahabat di lereng Kelut ini Bu ya, sahabat Zainuddin, Bapak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu ya, saya mau tanya teman rajin sholat tapi nggak mau hadir sholat Jumat, bagaimana hukumnya Bu ya? Subhanallah. Uh, sholat Jumat adalah wajib bagi orang yang mukim tinggal di satu tempat, tidak sakit, laki-laki merdeka tidak ada uzur lain seperti menjaga sesuatu yang terhormat di rumahnya. Mm Kalau ada sesuatu yang terhormat di rumahnya harus dijaga, nggak sholat jumat nggak apa-apa. Misalnya istri yang sakit di rumah atau anak yang sakit, orang tua yang sakit yang tidak ada yang menemaninya kecuali dia, maka tidak sholat jumat. Tapi dalam keadaan tidak punya uzur, hukumnya sholat jumat adalah fardu ain. Dan jangan tertipu sebagian orang yang baca kitab Minhaj Abidin. Menukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu katanya, Sekila fardu kifayah. Pendapat yang kedua, yang selalu cuman adalah fardu kifayah. Dijelaskan oleh pakar-pakar fikih, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah, menjelaskan bahwasanya itu adalah pendapat yang salah dan bukan tidak benar dinukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya yang namanya sholat Jumat fardu kifayah itu tidak dibenarkan. Iya, jadi fardu sholat Jumat disepakati ijma ulama kata Ibnu Mundhir itu sudah merupakan ijma. Nah, kalau sudah Ibnu Mundhir dan para pakar-pakar mengatakan itu ijma, hmm. maka khilafnya itu tidak dianggap. Ya, Cuman ya. ada sebagian orang senang dengan dengan nakil kol karena di dalam Minhaj di Al Bujairimi dan lainnya mengatakan apalagi Ibnu Rusti mengatakan sunnah menurut Madhab Malik. Di dalam Madhab Malik tidak ada mengatakan sunnah itu. Iya, ya, ya. Nah, jadi ini adalah nakal kol ternyata ada orang senang dengan kol-kol lemah, pendapat lemah semua itu. Hmm. Jadi hanya gara-gara kila fardu kifayah. Ada mengatakan itu fardu kifayah. Nah kalau sudah kil ini harus dikejar siapa yang berkata dan dianggap atau tidak. Ya, dan dijelaskan ya. oleh Imam Nawawi, siapa yang tidak tahu Syekhul Madhab? Hmm. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi rahimahullah taala? Ya. Kalau ingin tahu madhab Imam Syafi'i tanyakan kepada Imam, Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan dinukil oleh Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i di umnya. Itu salah faham orang yang membacanya. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya itu fardu kifayah atau hmm. tidak wajib. Akan iya. tapi lihat, bagi yang mengatakan fardu kifayah itu menyamakan dengan sholat id. Dan itu salah bukan menyamakan dengan sholat sholat, sholat id, iya, salah. Iya. Hmm, hmm, hmm. Jadi itu adalah kesalahpahaman dan dan didoakan saja kalau ada seorang hamba yang tidak melakukan sholat Jumat, kita doakan semoga Jumatan. Dan mungkin ada udur yang kita tidak tahu juga. Paling enak ya kita ingatkan. Tapi kalau dengan... terus-terusan Bu ya. Dan ya. terkadang e, bukan karena beli, dianya tidak ingin Bu ya, tapi karena salah milih ustadz Bu ya. Oh iya, karena ya, ya ada ya banyak. sebagian ustadz yang katanya mengatakan seperti itu dan dengan kami, sampai membawa kami dalil suatu lagi, gitu, ketika, Bu ya. subhanallah. Dalilnya pun hanya cuplian daripada kitab misalnya Minhajul <laughs> Iya, iya. minhajit tolibin, uh-huh. Iya. Eh, mujairimi kemudian Bidayatul Mujtahid dan seterusnya. Uh-huh. Kita ada beberapa. Kita lihat bukan kita tidak tahu itu ya. Iya, iya. Akan tapi itu pendapat yang lemah tidak bisa dipakai. bukan kitab pendapat. yang dijadikan Karena dalil ya, pun, ya. Iya. Ulama itu saking begitu amanatnya. Uh-huh. Biarpun pendapat yang tidak dianggap itu disebutkan dalam disebutkan, kitabnya uh, supaya tidak ada bohong. Kil. Uh-huh. Ini pendapat yang bohong, pendapat yang benar dimasukkan. Tapi kan sudah dijelaskan ini ma'alehi Mm-hmm. Ma'ajma alaihi ulama. Sudah dijelaskan pendapat fardu ain inilah yang disepakati oleh ulama. Kila ada yang mengatakan fardu kifayah. Lalu sudah dikatakan ijma kalau ada kil. Ini pasti kilnya orang batil. Siapa yang ngomong yeah, yeah. di sini begitu. Mm-hmm. Jadi belajar fikih tentu harus ada rentetan, ada urutannya, bukan hanya sekedar baca iya, kitab fikih, ada kilnya, <laughs> ada kilnya, ada kilnya. Baik, yeah, enggak, bisa begitu, baik. baik ya, dan didoakan dan dia melakukan dosa gede, didoakan semoga Allah memberikan kesadaran. Dan diajak mungkin Bu ya, dibawa ke ustadz yang benar yang bisa menjelaskan yeah. tentang kewajiban masalah sholat Jumat itu Bu ya. Iya, ya. Betul. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Baik uh, berikutnya pertanyaan lagi kita jawab Bu ya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu ya, saya ingin menanyakan status anak saya. Sebelumnya mohon maaf Bu ya, karena dulu waktu menikah saya khilaf sehingga sampai melakukan mohon maaf zina. Apakah saya boleh menjadi walinya ketika kelak dia menikah nanti? Karena ada yang bilang kalau hasil zina nggak nyambung kepada kita nasabnya. Bagaimana hukum sebenarnya Bu ya dan benarkah saya harus melakukan akad nikah lagi setelah anak saya lahir? Untuk jawabannya terima kasih masih banyak sekali Bu ya. Semoga Allah mengampuni Anda amin, dan bergabungnya amin, Anda amin. dengan acara ini semoga tanda tobat. Amin. amin Sudah amin, jangan amin. ceritakan kepada siapapun kisah Anda, amin. termasuk kepada anak Anda. Adapun pernikahan Anda asalkan sudah memenuhi syarat saksi dan dengan wali yang benar maka pernikahan Anda adalah sah dan tidak usah diulang. diulang. Ingat tidak usah diulang. Mengulangnya itu menjadikan syak orang pada tanda tanya. Nanti akan terbongkar Kenapa? Iya, terbongkar. Tidak usah diulang. Kalau ada ustadz ngajari ngulang, Ustadznya perlu karena apa? Akan mungkar aibnya orang. ditazir itu Ustadz. Ya, tidak ya. usah diulang karena untuk menutup aib. Ya, Menurut ya. matab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak sah pernikahannya orang hamil. Kita bukan matab Imam Ahmad bin Hambal ya. Kita matab Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan sah, Imam Malik mengatakan syah. Adapun masalah anak itu sendiri, tinggal kita pengen tahu berapa tahun, berapa bulan Anda merawat kandungan itu. Setelah Anda menikah sah, berapa laki kelahirannya? Kalau ternyata sampai enam bulan Anda merawat kandungan, berarti nasabnya nyambung kepada Anda. Ya. Nah, tetapi lihat, masalah-masalah perzinaan hati-hati ini. Kalau ada, ini ini adalah masalah berat hati-hati, takutlah kepada zina. Kalau ada orang tercumur dalam zina, hendaknya kita tutup aibnya tersebut. Dengan cara apapun, agar tidak ada yang tahu. Manusia pun. Dimanapun. Tetangga tidak boleh tahu. Ini tugas semuanya untuk bisa menyelamatkan orang semacam ini. Dan ini tugas besar. Karena apa? Menutup aib ada sangkut pautnya dengan ke kemuliaan sebuah keluarga, masyarakat, dan manusia umat Islam seluruhnya. Kalau sudah muat Islam banyak bezinanya, apa kata orang kafir? Kan begitu ya? ya. Jadi ini tujuan besar, yang dianggap sepele. Makanya hendaknya kita hati-hati urusan semacam itu. Maka hati-hati, Anda jangan bercerita kepada siapapun, dan jangan cerita kepada siapapun, jika siapapun. Nah, Kemudian setelah itu, jika ternyata Anda menikah setelah beberapa bulan kok lahir, maka nasabnya tidak nyambung kepada Anda, akan tapi ketahuilah Biarpun nasabnya tidak nyambung kepada Anda, bukan berarti di saat anak tersebut mau menikah, lalu Anda bongkar perzinahan yang pernah Anda lakukan dengan ibunya waktu dulu. Ya, tidak. Tapi bagaimana saya bisa menjadi wali? Oh tidak bisa, tetapi Anda bisa menjadi muhakam. Nanti akan kami ajari bagaimana tahkim. Kedua calon mempelai menyerahkan kepada Anda, putri Anda, putri Anda yang nasabnya nggak nyambung, menyerahkan dengan calon suaminya kepada Anda, maka Anda yang menikahkannya seolah-olah menjadi wali. Maka Anda muhakam dan itu sah, akan tertutup aib itu semuanya. Dan ini ilmu tahkim ini harus dihadirkan. Kadang mau menikah di, loh ini enggak ono bapak eh. Ini Jawa Timur kan puterannya. enggak iya. ada bapak ini. Jawa Timur dari mana? Bukan. Ya, ada, ya, dari, dari mana? Ya, tidak ah, disebutkan ah, ya, ya Allah. Ini nggak ada bapaknya. Wah, akhirnya sak kampung tuh sak besan-besannya tahu kalau dia adalah anak sih. Anak zi. Allah min dzalik. Ternyata ini tokoh ulama harus banyak membaca, harus tahu ilmu agar mengerti Bisa bagaimana menutup, aib. ini, ya. Tahu-tahunya dibuka Astagfirullahaladzim. Lah bapaknya tidak ono, bapaknya tidak ada, terus bagaimana ini? Tuh, mm-hmm. kenapa bapaknya nggak ada mati toh? Bukan mati. Terus? Ayo, Anak zina. Zina itu bertahun-tahun akan dibuka. Siapa yang tahu akhirnya? Calon besannya. Akan malu lah. Dan anak pun akan malu, minder. Semuanya bisa menjadi pezina semuanya. Ini adalah ilmu yang luar biasa. Harus dihadirkan. Maka Anda tidak usah bertindak kepada siapa pun. Kalau ternyata anak Anda itu tidak bisa nasabnya nyambung kepada Anda karena lahir tidak lebih dari enam bulan, kurang dari enam bulan, maka suatu ketika di saat nikah Anda bisa konsultasi khusus kepada kami dan nanti beres. Tidak ada yang tahu dari bangsa manusia manapun. Iya, iya, akan ditutup ya. ya. Bahkan <laughs> bahkan, termasuk menantu pun tidak tahu. Iya, iya ya. Dan mungkin juga Bu ya jika memang di lingkungan dari sahabat yang bertanya tadi sudah banyak yang tahu tentang permasalahan dia Bu ya dalam pernikahan. Hendaknya hijrah ke tempat yang jauh. Hijrah ke tempat yang ya, lain. Jangan sampai ya. ada yang tahu. Karena apa? Agar-agar untuk menjaga keluarga anak, ya, menghinakan anak dan, anak dan sebagainya. Ya. Ah, ya. kasihan anak, anak tidak punya dosa merasa terpukul. Dan juga Bu ya, Bu ya pernah mengatakan jika orang yang menikah di luar nikah uh, di eh, hamil yang di luar nikah begitu di saat menikah uh, kalau memang kalau secara imam menurut Imam Syafi'i boleh digauli ya Bu ya, ya, akan tetapi lebih bijak adalah mengambil pendapat dari mazhab Malik, Malik tidak agar usah tidak digauli. usah digauli. Nah. nah, jika memang yang menghamilinya adalah orang yang Ya, ya yang berbeda. Yang jika yang menghamili yang menikahi adalah yang menghamilinya, hmm. maka bisa digauli dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Tidak mencampur air tidak mani. mani gitu Akan ya. tapi ketahuilah. Jangan hmm. ini adalah solusi di saat kita terjadi bencana. Ya, ya. Jangan lalu orang berkata hamil dulu lalu nikah ya. nikah naudzubillah itu hina dan ya, hina ya. dan iya. hina hilangnya keberkahan hidup. Baik, subhanallah, ya. Kemudian masalah jika ada seorang menikah dengan wanita yang sudah hamil bukan dari air maninya, hmm. biarpun di dalam madhab syafi'i sah, Hmm. Lihat dalam matabi isi itu sah. Kalau ada seorang laki-laki menghamil, menikahi seorang wanita yang sudah hamil duluan, hmm, hmm, hmm. maka itu adalah sah dalam matabi Imam Syafi'i. Akan tadi nanti berbenturan dengan hukum lain dengan hukum, bab lian. Ya. Bab lian. lian. Artinya bab lian itu siapapun seorang laki-laki suami yang menemukan yang ada di dalam perut istrinya adalah bukan dari air maninya, wajib dilian kalau itu bukan anaknya. Ya, Makanya kita mengambil madhab Abu Hanifah atau madhabnya Imam Malik rahimahullah taala dengan cara menikahinya mungkin untuk menutup aibnya dengan cara tidak menggaulinya maka nasabnya tidak sambung ini adalah cara yang bijak. Ya, nasabnya tidak sambung karena tidak di digauli. Coba kalau menggauli sampai enam bulan nasabnya kepada orang yang menggauli tadi ya. dalam mata Imam Syafi'i. Sementara sudah ada hukum li'an, siapapun seorang laki-laki yang menemukan di dalam perut istrinya bukan dari air mania wajib dili'an. Li'an itu apa? Bersumpah untuk menolak kalau itu bukan anaknya. Agar apa? Tidak pencampur aduknya nasab. Ya, Allah alam. Ini pun cerita panjang. Akan tapi spesial bagi yang bertanya tadi. Insya Allah Allah mengampuni Anda, tinggal amin, tutup amin, Anda. Dan amin, nanti giliran amin. putri Anda mau menikah, Anda bisa datang kepada kami dan sangat mudah urusannya. Dijamin insya Allah tertutup semuanya, tidak ada masalah. Baik, biar subhanallah. Biar. Baik, semoga yang bertanya tadi diberikan uh, diberikan pengampunan, pengampunan, pengampunan dan ditutup aibnya boleh dimuliakan Allah sehingga tidak ada yang tahu. Dan ya. kalau ada orang tahu Allah jadikan mereka lupa kalau Allah Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Baik, biar ya, subhanallah biar ya. masih banyak pertanyaan masih belum dijawab ya akan tetapi dikarenakan waktu maka sudah harus kita mengakhiri acara ini bu ya. Mungkin sebelumnya pesan terakhir yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat semua sebelum kita mengakhiri acara ini bu ya. lalu nanti ditutup dengan doa keberkahan bu ya. Sadar. Sadar karena kita belajar ini untuk menggugah kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan pasti akan diketahui yep, iya, yep. Iya. oleh Allah. Pasti diketahui oleh Allah bukan akan. Kemudian lebih lebih dari itu bahwasanya dan nanti tidak ada yang bisa berhujjah lagi. Dan semua akan menjadi saksi-saksi atas perilaku kita. Maka takutlah kepada Allah di dalam urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita dikagetkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, mahkamah akhirat, iya. ternyata kita dikagetkan dengan saksi-saksi yang banyak seperti itu. Kita akan dimalu dan malu dan malu dan katalah malu saat itu belum ya. malu di akhirat. Hmm. Yang malu saat itu maka, bukan malu di neraka, akan tapi malu di situ muka timah setelah itu akan dilemparkan neraka jahanam untuk bilang tadi. Baik ya. Silakan ditutup dengan doa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk surga amin, tanpa amin, amin Amin, amin, amin. Timbangan amin.